Dan jauhi olehmu mira' jidal dalam agama. Fa inna dzalika yuhditsul ghil. Karena itu akan memunculkan al-ghil memunculkan dendam dan permusuhan wa yukhriju sahibahu wa in kana sunniyan ilal bid'ah dan karenanya pula orang terkeluarkan kalau semula dia sunni dikeluarkan karenanya menjadi bid'ah لأن أول ما يدخل على السن من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه karena awal permulaan seorang ahlu sunnah masuk masuk dalam agamanya kelemahan, mulai kekurangan itu masuk dalam agamanya ketika jika dia berdebat dengan mubtadi' dia duduk dengan mereka berdebat dengan mereka summa la ya'manu an yudkhila alaihi min daqiqil kalam wa khabithil qaul ma yaftinuhu aw la yaftinuhu dengan duduk dengan mereka dengan perdebatan dengan mereka dia tidak akan aman si mubtadi itu mengeluarkan kepadanya daqiqul kalam perkataan yang sangat lembut sangat halus tanpa dia sadari tapi itu khabis jelek berbahaya dan itu memfitnah dia atau tidak memfitnah dia. Fayahtaju an yatakallaf lahu min ra'yihi mimma yaruddu alaihi qawla. Mimma laisa lahu asal fit ta'wil wala bayan fit tanzil wala athar min akhbarir rasul saw. Dengan banyaknya perdebatan itu dia merasa perlu untuk menjawab sekian argumen, sekian pernyataan dari si mubtadi. Dia jawab, memaksakan diri menjawab. Yang penting dia bisa membantah, menolak pernyataan orang itu. Padahal jawaban dia itu tidak ada asalnya. Tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada pula di dalam tafsir, tidak ada pula dasarnya dari hadis atau asar sahabat dan tabi'in. Sehingga ngawur dan mengada-ngada memaksakan diri untuk menjawab mereka. Pada poin ini Al-Imam Ibn Battah kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah menjelaskan kepada kita perkara penting dalam agama seorang sunni agar terjaga akidah mereka agar terjaga manhaj mereka yaitu perkara larangan a'immah para ulama sunnah dari duduk bersama ashabul khusumat wa ashabul kalam serta tahdir mereka a'immah dari miro dan jidal debat dalam agama maka ada dua masalah yang disebutkan Ibnu yang pertama larangan mujalasah duduk bersama ahlul khusumat fiddin dan larangan ini sangat penting sensitif karena dengannya kamu wahai sunni terjaga akidahmu, terjaga kemurnian akidah dan manhajmu akan diberikan akan diberikan kepadamu sabat keteguhan dan istiqamah di atas al-haq. Karena ashabul khusumat aksarot tanakul. Mereka ini akan sering pindah-pindah seperti yang tadi. Siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih pinter, siapa yang lebih fosih, siapa yang lebih kuat, lebih tajam royunya ya situ yang dia ikuti. Sementara seorang mukmin sunni yang dituntut darinya adalah sabat dan istiqamah. Perkara ini larangan duduk dengan ashabul khusumat ijma' salaful ummah kesepakatan mereka walaupun ibarat dan kata-kata mereka berbeda tapi maknanya sama dan menunjukkan sepakatnya mereka antara lain yang disebutkan oleh Imam Abu Qilabah Iyakum wa ashabal khusumat Iyakum uslub tahdir. Hati-hati kamu jauhi dari ashabul khusumat. Kata Abu Qilabah, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku enggak merasa aman. Aku sangat khawatir. Kalau kalian layani, kalian duduk bersama mereka, mereka akan tenggelamkan kamu pada kesesatan mereka. Au bisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Atau yang kedua akan kabur mereka kaburkan sesuatu yang telah lama kalian tahu dan kalian yakini. Kalian jadi bimbang karenanya. nggak lagi yakin. Imma hada wa illa hada. dampaknya. Ima kamu tenggelam sudah ikut terseret arus mereka dan itu yang mereka inginkan. Atau paling tidaknya kalian jadi goyah dan ragu dari yang telah kalian yakini. Kalian tenggelam bersama mereka sehingga mengikuti batilnya mereka pindah dari sunnah kepada bid'ah kamu pindah dari hidayah kepada bolalah sementara sahibul khusumah yang senang dan ma'ruf dengan itu seringnya sahibul lasin pinter dalam bicara dalam ngomong dalam memutar memutarbalikkan kata pinter ngomong saja ilmu nggak ada padanya tapi pinter ngomong orang bisa kalang kabut dan terbisu sama sekali nggak bisa bicara bukan karena dia benar tapi karena pintar ngomong gelagapan kamu di hadapannya belum lagi kamu qalilul bidha'ah fil ilm minim perbekalan ilmumu belum lagi al-qulub dha'ifa qalbumu yang lemah wasyubah khattafa belum lagi syubhat mereka begitu kuat wasyaitan yuzayyin linnas albatil, syaitan menghiasi yang batil itu sebagai hak Wal'iyadzubillah Tanpa kamu sadari Kalau kamu duduk bersama mereka Kamu terseret Mengiyakan Menuruti apa yang mereka maukan Maka kamu tinggalkan Al-haq dan hidayah yang sebelumnya kamu ada padanya Kamu tinggalkan istiqamah dan sabat menjadi orang yang ragu dan rusak seperti mereka. Ini dampak pertama yang Abu Kilabah sebutkan. Buah hasil dari duduk bersama ahlul khusuma. Orang-orang yang terus membela dan memperdebatkan kebatilan dan hawa nafsunya mendakwahkan kepada umat batilnya mereka dan mendebat siapapun yang menyalahkan atau yang kedua kamu akan dibuat ragu talbis. Semula kamu tahu ini akidah salaf, begini manhaj ulama salaf. Dengan sekian banyak subhat-subhat yang dia lontarkan, kamu jadi bimbang. Bingung. Berarti nggak benar selama ini. Berarti keliru. Jadi goyah dan tidak lagi kokoh dalam sunnah atau kamu jadi orang malang yang tidak tahu kemana harus mengikut yang Rasulullah sebutkan kasyatil a'irah la tadri ayyaha ayyahamu ayyahuma tatba' kasyail a'irah bainal ghanamain la tadri ayyahuma atau fi ayyihima tatba' hadis di muslim seperti kambing yang hilang lepas dari kelompoknya dan tidak tahu mana yang harus dia ikuti. Kambing kan kalau kamu melihat pengembala berkelompok mesti 100, 200, berapa 50. Ini selalu ngerumun, gerombol begitu. Ini kelompok yang satu di sini, kelompok yang lain di sini. Ada satu kambing lepas dari kelompoknya sendirian kambing ini. Bingung dia. Ini kelompok saya yang mana? Yang ini atau yang itu. Kadang masuk di sini, ternyata bukan, dia masuk di situ, ternyata juga bukan. Sehingga masuk sana, masuk sini. Kambing yang nggak tahu jati dirinya. nggak ngerti lagi mana kelompoknya yang dulu. Ke sana kemari. Artinya begitu hasil dari mujalasah dengan ahlul khusuma terkadang membuat kamu masih dengan ahlu sunnah ya kamu tahu mereka alal hak mereka alal khair ini bersama para masyaikh ini bersama para ulama kibar ulama fulan dan fulan ma'ruf kamu duduk bersama mereka, kamu sama-sama mereka, kamu ikut dengan mereka, kamu senyum senang dengan mereka. Tapi giliran ahlu syar datang, ahlul khusumah, dia nggak bisa lepas dari mereka. Fihim khair juga. Mereka begini begitu. Nah, maka dia juga ikut datang ke situ gabung bersama mereka, daurah bersama mereka, atau ngundang mereka yang memberi ruang bagi mereka dalam dakwah, memberi kesempatan nah, mm, untuk menyebarkan fitnah di umat. Nah, begitu. Nggak tahu ikut kelompok yang mana, ini ke situ, miskin kasyatil airah seperti kambing yang kebingungan nggak tahu kelompoknya mana sana kemari dan jelek sekali tentunya aib dan buruk orang yang semacam ini bermuka dua dan tidak memiliki sikap yang jelas manbuz manbuz terbuang orang semacam ini tersisihkan dan saudara-saudaranya tidak menginginkan dia kalau kambing tadi mungkin masuk bukan di kelompoknya, ditendang sama kambing yang lain, ditanduk, ayo sana keluar. kata. Akibat dari mujalasah dengan ahlul khusuma fi dinillah. Banyak kita saksikan orang-orang yang semacam ini. Tullabul ilm asalnya. Talibul ilm menuntut ilmu ma'al asafis syedid. Sangat disayangkan Ketika diingatkan Tahu Kalau itu dilarang oleh a'imah dan ulama semenjak dahulu kala Diingatkan, kamu ingatkan fulan ditahdir oleh ulama kita, jangan kamu dekati, jangan kamu datangi, jangan kamu duduk di sana. Jangan kamu mendekat ke sana, kamu ingatkan seputar itu ucapan aima dan para ulama. Nah, apa yang dia katakan, oh, saya punya ilmu. Saya punya modal dia pede bahwa kemampuan yang ada pada dirinya entah berapa lama dia belajar, dua, lima tahun kurang atau lebih, dia rasa dengan itu benteng baginya yang tidak akan menjatuhkan dia kepada fitnah. Miskin maghrur, tertipu pada dirinya sendiri. Atau bahkan dia dengan yakinnya, oh, saya datangi, saya duduk, saya debat, saya nasihati saya ini itu. Miskin, tanpa dia sadari dia terseret ragu bingung, tidak tahu arah, jadi seperti kambing kehilangan tadi. Dan itu realitanya. Hadal waqi' hakikatan. Benar-benar itu yang terjadi seperti yang Abu Kilabah di zaman tabi'in sudah berbicara. Lihat omongan salaf Lihat perkataan Naimah. Mereka mungkin 13 abad yang lalu bicara. Seakan detik ini baru menyampaikan itu kepada kita. Ilm. Mereka bicara dengan dasar wahyu. Dengan dasar syariah, nusus, adillah. Maka itu tetap bercahaya omongan mereka, perkataan mereka bermanfaat sampai di akhir zaman. <clears throat> Demikian ketika dia berikan telinganya kepada ahlul khusumah dia berikan matanya kepada ahlul khusumah, pandangannya untuk membaca tulisan mereka. Mau datang duduk di mereka. Sungguh ini merupakan buah yang sangat pahit hasil mujalasa dengan mereka. Ulama kita dalam keadaan matang dan dalam ilmunya takut khawatir dan memilih menjauh dari duduk bersama mereka. Pakai fa'am yang miskin. Kamu yang miskin, kif bisa percaya diri seperti itu. Makanya kita membaca kitab-kitab aima, mempelajari kitab-kitab aima, uswah bagi kita, kudwah. Agar orang itu tahu diri. Ilmu yang gak seberapa semestinya lebih menuntut dia berhati-hati lebih semestinya membuat dia takut lebih loh yang ilmunya Masya Allah para imam takut Kif kamu gak takut Mereka para imah sangat mampu dan lebih bisa, lebih sangat bisa untuk membantah syubhat-syubhat ahlul khusuma. Sangat mampu dari fasahah yang mereka punya, ilmu bahasa Arab lagi orang Arab asli. Hmm. Belum lagi keilmuan yang begitu luas dalam syariat Allah. Tapi lihat sikap mereka. Karena mereka sadari al-qulub dha'ifa. Kalbu mereka lemah. Syubhat begitu kuat. al qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Kalbu itu berada di antara dua jari jemari ya Allah, Allah balak-balikkan sekehendaknya. Demikian a'immah melarang dan membenci sangat duduk datang kepada ahlul khusuma ahlul ahwa ini yang diriwayatkan dari Imam Tawus bin keizan Atta ibn Abi Rabah Mujahid ibn Jabr Sya'bi Amir ibn Syarahil Nakhai. Nah, semuanya memfatwakan untuk orang tidak terlibat dalam khusumat Fidin percekcokan perdebatan dalam agama makanya mereka katakan aimah tadi al khusumat mahkun lidin perdebatanmu dengan mereka kamu layani kamu ladeni cekcok ini itu nggak bisa kan oh, tapi kan ini ah, antum begini ini begitu mahkun lidin mahk Mahak itu menghapus, menghilangkan agama. Yang dihapus agamamu, yang dihapus akidahmu. Karena tadi melahirkan syak, keraguan, melahirkan kegoncangan, kamu jadi goncang nggak tegas, nggak teguh, membajadikan orang tertipu pada dirinya sendiri. Atau bahkan yang lebih parah, yang pertama yang Abu Kilabah katakan, tenggelam kamu terseret bersama mereka sudah ngikut dalam kesesatan mereka. Makanya Mujahid, Sya'bi, Nakhai mengatakan, Ma khasama wari'un qat. Orang yang warok dalam agamanya nggak akan dia melayani khusuma fiddin. Nggak akan dia ladeni akan dilayani. Karena seringnya tadi yang ada kebodohan, kebencian, kejahilan, permusuhan, nggak ada ilmunya. Kamu lihat apalagi sekarang naudzubillah dengan banyaknya website, Facebook, apalagi sudah. Kul yatakallam. Masing-masing bicara sudah. Nggak ada ayat, nggak ada hadis itu dari dirinya sendiri. Wah, wah ini itu, wah, wah, wah, wah, wah, Fulan begini, ini itu ke sana kemari. Bukan ilmu yang dia sampaikan, nggak ada. Yang ada memunculkan permusuhan, kebencian, kata-kata tajam. Kamu baca itu muangkel. Ngerti mangkel? Dongkol hati kamu, kesal dan pegel sekali. Itulah khusuma. Ilmu tidak akan mewariskan hal-hal yang demikian, membawa rahmat, membawa ketenangan bagi orang. makanya orang yang warok kata Syabi dan juga Mujahid, nggak akan melayani khusuma, nggak akan datang dan duduk di majelis mereka mereka justru melari dan menjauh dari majelis-majelis yang demikian. Muawiyah ibnu Qurra radhiyallahu an juga mengatakan al khusumat fid din tamhaqul a'mal. Al khusumat menghapus amalan Jadi rusak amalanmu. Dan betul sodak rahimahullah apa yang beliau katakan ini. Kamu akan tersibukkan oleh mereka. Kalau kamu layani, habis waktumu, terhapus amalanmu. Kamu gak bisa belajar. Kamu sendiri kita sendiri dalam keadaan masih pemula dan butuh sangat ilmu, penambahan ilmu untuk mengangkat kejahilan-kejahilan kita. Waktu kita untuk talabul ilm, untuk istifada, nggak ada, terhapus am amalan khair ini. Sibuk ngurusin mereka tiap hari di depan komputer, di depan internet, sekarang di depan apa namanya, tab nah, nurusi WhatsApp sekian banyak ribuan. Nah, semuanya diladeni, semuanya dilayani. Bulan begini, ya Allah jawab. Ini berapa waktu dia? Sementara ilmu yang dia pelajari sampai mana? Apa yang bertambah dari ilmunya? Tersibukkan dari ilmu. Tersibukkan bahkan dari ibadah. Dari amal-amal khair. Betul-betul tersibukkan kamu. Tidak ilmu, tidak ibadah, tidak amal khair. Tersia-siakan waktumu, amalanmu terhapus. Betul-betul menghapus agamamu, menghapus amalanmu bahkan menghapus duniamu dan akhiratmu menjadikan kamu orang yang bagimu paling penting dan segala-galanya bagi kamu syughluka syaghil istilahnya yang menyibukkan kamu tiap hari tiap waktu adalah debat jawab, bantah. Sementara ilmumu nggak ada, nggak bertambah, tapi ngelayani terus, terus apalagi dibantah sana nggak puas dia. Uh, gini gini gini gini. Terhapus, miskin. Dia sendiri nggak ada, bertambah kebaikannya tidak. Bertambah ilmunya tidak. Sebagaimana Syabi katakan tadi, orang warok nggak akan khusumah dalam agamanya. Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib makna yang serupa Al-khusumat fid din tamhaqul a'mal. Khusuma dalam agama menghapus amalan. Menghapus amalan. Juga dari Imam Awam Ibnu Hausyab rahimahullah demikian pula dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah man ja'ala dinahu gharadhan lil khusumat aktsarat tanaqqul yang menjadikan agamanya sebagai sasaran media untuk perdebatan akan banyak berpindah-pindah. Begitu. Hari ini bersama orang-orang Murji'ah, besok bersama Qadariyah, esoknya lagi mungkin sama Mu'tazilah, besoknya mengaku Salafi, Ahlu Sunnah, Masya Allah. Nah duduk ikut daurahnya sururiyin ngakunya dan itu yang mereka katakan ya paling dekatlah kepada ahlus sunnah mending daripada yang lain atau bahasa mereka salafi tetangga wah kata khusuma terjadi apa yang dikatakan ulama wakil Bukan khoyal, bukan teori baku yang nggak ada juntrung dan nggak ada kenyataannya. Terjadi. Kesana, kemari. Ya Allah nggak jelas sudah kemana agamanya. berjalan dengan siapapun yang dia suka dengan khawarij akhir dengan ikhwani ahlan wusahlan dengan fulan ya Allah aktsara tanakul banyak berpindah-pindah demikian asal muasalnya jika ditelusuri ketika dia pasangkan telinganya untuk mereka dikasih seperti dihadiahkan telinganya untuk mereka hmm. masukkan segala sesuatunya di telinga dia di situ bermula balak menimpa dia Nggak akan kamu dapati orang yang semacam ini sabar, kokoh dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Maka lihat goyah dia. Limbung. nggak karuan arahnya. Seperti layangan putus. Terkadang ke sana, ketiup angin kadang ke sana, kadang turun, kadang begini, itu nggak jelas. Nggak punya sikap dan pegangan yang bisa dijadikan toladan. Bagaimana orangnya mau jadi toladan dan uswa, sementara dia sendiri limbung, nggak punya pegangan. kamu pegangan kepada benda yang montang manting ya kamu ikut montang manting akhirnya. Nauzubillah min dalik. Demikian a'immah menasehatkan kepada umat ini. Kata Imam Muhammad bin Ali atau dikenal dengan Ibnu Al-Hanafiyah rahimahullah, la tujalisu ashabal khusumat. Jangan duduk dengan mereka. Fa innahumul ladzina yakhudzun fi ayatillah. Karena mereka yang mempergunjingkan membicarakan ayat-ayat Allah tanpa ilmu isyarat beliau kepada ayat wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi jika kamu melihat orang-orang yang mempergunjingkan ayat-ayat kami, berpalinglah dari mereka. Ashabul khusumat kata Ibnul Hanafiyah mereka ini. Yang mempergunjingkan ayat-ayat Allah. Allah sendiri dalam Quran melarang mujalasah. Kamu duduk bergaul dengan orang yang memperjingkan ayat-ayatnya dengan akal dan rokyunya. Karena mereka mewariskan kepadamu keraguan atau kesesatan. Kalau kamu tetap duduk Allah celah dengan kamu berarti orang zalim. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Allah sebutkan zalim mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jika kamu dilupakan oleh syaitan, artinya kalau kamu duduk dengan mereka, syaitan akan melupakan kamu, akidahmu, manhajmu. Ilmu imam, imam salaf, manhaj ulama salam begitu jelas, seperti terlupakan darimu. Yunsiannaka ke syaitan. Syaitan melupakan semua itu darimu. Fala takut ba'da dzikra. Makanya tinggalkan. Berdiri. Tinggalkan majelis mereka. Agar kamu selamat. Agar kamu selamat agamamu, akidahmu. Sebagaimana Imam Qurtubi ketika menyebutkan dalam tafsirnya wadzalika annal munkar idza lam tastati' an tuzilahu fazul anta anhu kemungkaran kalau kamu nggak mampu menghilangkannya, menghentikannya, kamu nggak bisa. Maka kamu yang menghindar darinya, zul, pergilah. Jangan kamu di situ, jangan kamu duduk, jangan kamu datangi tempat fitnah dan tempat bala yang merusak agamamu. Imam Ahmad dari riwayat anaknya Saleh rahimahumullah ketika Imam Ahmad ditanya tentang mendebat ahlul kalam atau duduk dengan mereka. Kata Imam Ahmad, ahsanallahu akibatak. Semoga Allah memperbaiki akibahmu. Akibah itu akhiranmu. Artinya Imam Ahmad doakan, berharap agar Allah memberimu husnul khatimah. Agar kalau ajalmu datang kamu mati dalam akibat yang baik, akibah hazanah Ini dijauhkan dari su'ul khatimah. Wa dafa'a anka kulla makruh wa mahzur Semoga Allah menjauhkan darimu segala yang dibenci dan dilarang Kata Imam Ahmad, di kunna nasma' Allah kunna nasma wa adrakna 'alaihi man adrakana min ahlil ilm." Yang kami dengar, Imam Ahmad sekarang bicara. Yang kami dengar dan yang kami dapati dari para ulama sebelum kami, syuyuh beliau dari para ulama sunnah dan imam-imam sunnah Kanu yakrohunal kalam wal khaut ma'a ahli zair. Mereka membenci, tidak menyenangi, berbicara dan khaut masuk duduk bersama ahlu zair. Ahlu dolal, orang-orang yang sesat. Imam Ahmad yang mengatakan ini. Dan para a'immah, para ulama selain Imam Ahmad mengikuti beliau. Mendukung beliau. Bahkan menjadikan beliau sebagai toladan dan uswah bagi mereka. ribuan ratusan kalau tidak ribuan imam atau alim menguatkan dan mendukung Imam Ahmad dalam pernyataan ini. Masya Allah. Sampai Imam Ali Ibnul Madini mengatakan Ahmad waqafa fil Islam mauqifan la yusawihi atau apa katakan la la yudanihi ahad atau la yusawihi ahad nah, alal makna yang artinya beliau katakan Imam Ahmad punya mauqif dalam Islam karenanya Allah selamatkan umat Karenanya Allah jaga Islam karena Imam Ahmad dan itu tidak tertandingi oleh siapapun. Didukung oleh Imam Ali bin Madini. Ketika Yahya ibnu Ma'in dan bersama para ulama lain sering menyebut-nyebut Imam Ahmad. Imam Ahmad begini. Imam Ahmad tidak menyenangi ini. Ahmad pendapatnya begini. Imam Ahmad mewasiatkan kita begini. Imam Ahmad Imam Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad. Sehingga seseorang menyampaikan ke mereka, "Antum aktsartum alaina dzikra Ahmad." Kalian terlalu sering, terlalu banyaknya menyebut Ahmad di kami, untuk kami. Ahmad begini, Ahmad begitu, Ahmad tidak begini, Ahmad begitu. Maka kata Yahya ibnu Ma'in, Laukanat majalisuna kulluha fi sana ala Ahmad lakanat dzalika qalila atau kama qala rahimahullah kalau saja seluruh majelis kita untuk memuji Ahmad, menyebutkan Imam Ahmad begini didukung, dipuji, disanjung, dijadikan dan itu niscaya sedikit nggak ada apa-apanya kata Imam Yahya lihat itu dulu di zaman Imam Ahmad Adapun sekarang kamu dapati seorang alim sunni seorang talib ilm atau dai sunni Zalabi kalau berbicara menyampaikan manhaj salaf menyampaikan manhaj sunnah begini para imam, para ulama ratusan atau bahkan ribuan ma'al asaf mukhadzil yang berbicara. Mukhadzil. Yukhadzilun. Yang menggembosi dan ingin mematahkan dakwahnya. Memang keras fulan itu. Sok benar sendiri, fulan begini, fulan begitu. Mereka itu memang nah, jamaah tahdir, ahli tahdir. begini, nah, mereka begini, mereka begitu. Bukannya didukung, bukannya dibenarkan tapi digembosi, takhzil. Ma'al asaf sangat disayangkan dari orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah atau salafi miskin fenak di mana kamu dibandingkan Imam Ahmad Yahya ibnu Ma'in, Ali ibnu madini dan A'immah semuanya. Kalau uh, ada orang yang mengamalkan apa yang dijelaskan oleh aima dan para ulama kalau bahasa hizbiyin dan alul bidah mereka katakan hadza yataqammas syakhsiyata Ahmad ini fulan sok saja merasa dirinya seperti Imam Ahmad. Seperti menggunakan jubahnya Imam Ahmad. Yahanno mau jadi seperti Imam Ahmad. Dicela olehnya, digembosi, bukannya didukung dan diberi semangat. Padahal tentunya ahlu sunnah menjadikan toladannya aima dan para ulama sebagaimana agama memang mengajarkan kepada kita untuk dan kepada mereka. Al-Muhim kembali kepada Imam Ahmad Beliau bawakan dengan sanatnya setelah tadi riwayat yang beliau dapati dari Atta sampai kepada Imam Atta sampai kepada Imam Mujahid riwayat-riwayat beliau sampai kepada Nakhai atau beberapa riwayat sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW atau bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau katakan tadi, yang kami dengar, yang kami tahu dari para ulama yang masih kami jumpai, ulama-ulama yang Allah sebutkan dalam Quran, ulaikal ladina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu orang-orang yang Allah beri padanya hidayah maka dengan hidayah mereka itu bertoladanlah kalian. Allah perintahkan untuk bertoladan kepada mereka. Uswah hasanah bagi kita. Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwa para ulama membenci bicara dengan ahlu zaid. Wa innamal amru fit taslim wal intiha ila ma fi kitabillah. anak perkara agama ini kamu menerima. Kamu amalkan, taati apa yang ada dalam Quran. La ya'du dzalik. Jangan kamu melampaui atau melangkai Quran atau sunnah. Walam yazalin nas yakrohun kulla muhdath. Dan ulama tetap saja dari dahulu membenci setiap yang baru dalam agama diada-adakan. Au julus ma'amub tadi, Mereka benci duduk bersama mubtadi' liyurida alaihi ba'dha ma yalbisu alaihi fi dini. Karena dengan itu akan mereka sampaikan syubhat yang membuatmu ragu dalam agamamu. Fassalama insyaallah fi tarki mujalasatihim. Kata Imam Ahmad syahid di sini. Keselamatan kalau kamu ingin selamat tinggalkan. Jangan kamu duduk bersama mereka. Wal khaut ma'ahum Jangan bergunjing bicara dengan mereka fi bid'atihim wa dhalalatihim dalam kebid'ahan dan kesesatan mereka. Falyattaqillah rajulun maka hendaknya seseorang itu takwa pada Allah. Wal yasir ila ma ya'udu alaihi naf'uhu ghadan min amalin saleh yuqdimuhu li nafsi. Hendaklah dia berjalan melakukan apa yang ada manfaat kembali untuk dirinya esok di yaumul qiyamah. Sekarang kamu apa yang kamu dapati dengan khusumat semacam ini? Debat dengan mereka, apa yang kamu dapati? Bertakwalah pada Allah, lakukan apa yang berguna bagimu di akhiratmu. Apa yang amal soleh bisa kamu lakukan. Wala yakunu mimman yuhdithu amroh. Jangan kamu termasuk orang yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama wasiat yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah kepada si penanya nasihat dari seorang imam sunnah yang faham dan mengerti hakikat syariat dan sunnah. Dan begitulah kenyataannya, orang yang melayani mereka, mau duduk dengan mereka, Kalaupun disebutkan, oh fulan masya Allah kawi, kuat ilmu ilmunya, bagus, kuat manhajnya. Ketika dia buka pintunya untuk ahlul bid'ah, jadi menyimpang, terseret tenggelam bersama mereka. Akhirnya apa yang kamu dapati? Dari yang semula kamu tahu, Masya Allah ini orang asalnya. Ala sunnah, alal manhaj. Tapi begitu membuka ini, duduk datang di majelis mereka, ngikuti daurah mereka, gaul bersama mereka, ada kedekatan dengan mereka, ada hubungan, membuka telinganya. Pertama, satu yang kamu dapati ngasih dan memberi uzur untuk mereka. Nah, kamu dapati omongan-omongan yang seputar itu, uzur intinya. Dia mau ngasih uzur ke mereka. Kalau kamu sampaikan kepada dia di hadapannya begini begini fulan begini. Ya jangan gitu dulu. Nah, mungkin nggak benar omongan itu. Nah, anu tasabud dulu, tabayun dulu dengan bahasa-bahasa syar'i Masya Allah tabayun dengan ini itu mereka mungkin begini siapa yang nyampaikan ini itu belum tentu benar nah, di, dilemahkan digoyahkan apa yang kamu sampaikan dalam keadaan itu benar uzur intinya yang dia inginkan uzur bagi mereka yang disebut dan dibicarakan Anak sendiri sudah cross check Anak sudah tanya dan tidak benar kok dia dustakan nah, oh, begini begitu. Demikian kamu dapati e, memberi dan mengeluarkan udur-udur kepada mereka. Nah, ketika seringnya atau duduknya dengan mereka membuat dia menganggap mereka ini alal hak Sehingga nggak akan ridho dia, nggak akan terima ketika dinisbatkan mereka kepada batil. Makanya para ulama kita selalu mengingatkan untuk menjauh dari mujalasa dengan mereka seperti yang Imam Ahmad katakan assalama assalamah fi tarki mujalasatihim wal khusuma ma'ahum kalau kamu ingin selamat agamamu akidahmu, dirimu, dunia akhiratmu tinggalkan. Ingat sebab-sebab tadi. Subhat kuat, hatimu lemah, merekanya pintar bicara, ilmumu minim. Semua ini syaitan belum lagi menghiasi dan propagandakan sedemikian rupa semua ini dengan mudah bisa menggoyahkan kamu. Bisa berubah. Jadi orang yang semula bukan lagi duduk, bukan lagi datang ke mereka, mulai ngasih udur. Bukan lagi ngasih udur, mulai kamu gak senang dan marah kalau ada yang membicarakan mereka, ada yang mentahdir mereka meningkat lagi sampai pada tingkatan munafahah. Kamu bela. Kamu jadi bala tentara mereka. Merekanya adem ayem. Merekanya walam bantah, nggak ada bantahan dari mereka. Karena merasa telah dicukupi oleh pion-pionnya dari orang-orang yang dulunya atau mengaku dirinya ahlus sunnah dan salafi miskin. Oleh sebab itu hendaknya masing-masing dari kita sadar tentang perkara yang begitu penting ini. Iyyaka wal mira wal jidal fid din. Fa inna dhalika yuhdithul ghil wa yukhriju sahibuhu wa inkana sunniyan ilal bid'ah. Jauhi olehmu segala perdebatan, mumarah, nirak dalam agama karena itu membuahkan kebencian, eh, kedengkian, dendam dan mengeluarkan orangnya dari yang semula ahlu sunnah sunni menjadi ahlul bid'ah nah, kelanjutan apa yang disebutkan Imam Ibn Battah ini insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya wallahu taala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin cukup sini tak bisa Apakah boleh memasukkan handphone ke dalam kamar mandi yang di dalamnya ada murattal gambar Quran, hadis, software Quran dalam HP tersebut. Tentunya secara umum antum fahami eh, Al-Quran dimuliakan dan di jaga dari segala bentuk penghinaan dan tempat-tempat yang tidak pantas apalagi itu tempat najis, bau dan kotor semacam hammamat, kamar mandi. Eh, maka ya jangan dimasukkan di sana. Nah, tetapi yang Syekh bin Utsaimin sebutkan kalau itu dikhawatirkan e, hilang. Nah, ini misalnya kamu di tempat umum, di stasiun kah atau di mana bandara atau semisalnya, kamu bawa tab, tabmu ada Qurannya misalnya di dalamnya atau murotal, nggak ada teman kamu sendirian, mau kamu taruh mana? Tempat nggak aman, kamu mau keluar diambil orang, maka darurat semacam ini, keadaan darurat untuk keselamatan dan jaga harta kamu, ini harta kamu dan cukup mahal mungkin kamu beli, maka insya Allah labas untuk kamu eh, selamatkan kamu bawa bersamamu. Tapi secara umum jika itu di rumah atau tempat lain yang bisa kamu keluarkan, kamu keluarkan. Apa beda debat dengan bantahan? Nah, debat ma'ruf debat, mendebat, jidal. Nah, cekcok bantahan ya kalau kamu dengan mereka membantah ini sebetulnya topik ada di poin berikutnya tapi karena terlalu panjang saya potong sampai tadi yang antum dengar akan dibahas nanti oleh Imam Ibnu Battah kondisi e, kapan orang itu boleh mendebat atau membantah. Kapan? Enggak secara mutlak memang dilarang. Diperbolehkan membantah ahlul bid'ah, ahlul dhalal, ahlul batil, tapi dalam posisi yang sempit. Posisi-posisi tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula kapan itu boleh dan bagi siapa. Tentunya orang yang punya ilmu, cukup mengerti, faham syubhat mereka dan mampu untuk melemahkan atau mematahkan syubhat-syubhat itu. Secara umum beliau katakan jika itu majelis-majelis kamu. Majelis ahlu sunnah. Yang ada ahlu sunnah di majelis itu. Subhanallah ada satu dua orang misalnya. Ingin menyebarkan fitnahnya atau syubhatnya maka kamu bantah. Kalau perlu kamu usir dari majelis. Keluar. Keluar jangan di sini. Gak boleh kamu datang di sini. Karena membahayakan yang lain. Dan majelis-majelis ahlu sunnah bersamamu orang-orang yang mendukung dan memahami manhaj. Kamu jaga keselamatan mereka. Lalu kamu bantah itu batil, nggak benar karena begini begini begini. Nah, atau yang kedua, majelis akhlak banyak dari mereka awam nggak faham atau lemah dalam keilmuan. Ada orang yang berbicara ngawur Sementara kamu mampu untuk menjelaskan yang hak dan membantah kebatilan itu. Ya, kamu bicara. Kamu selamatkan sekian banyak orang. Ini misalnya misalnya kamu kumpul keluarga atau apalah teman ketemu awam nggak ngerti nggak paham agama mas muslim kalau subhanallah satu orang bawa syubhat khawarij syubhat ikhwan atau apa begini Kasihan yang lain bisa termakan. Maka kamu bantah, kamu selamatkan. Lah, nggak benar. Sunnah begini, agama mengajarkan kita dalam Quran, Allah sebutkan begini, hadis gini gini gini kamu bicarakan. Nah. Kondisi yang ketiga kata Imam Ibnu Battah, kalau nggak ada orang. Subhanallah ini si sahibul khusumah menyampaikan subhat-subhatnya ini itu nah, maka nggak perlu kamu dengar nggak perlu kamu layani karena nggak ada yang dikawatirkan eh, dikhawatirkan untuk terpengaruh subhat-subhatnya Allah ya nafas sudah habis ikhwah yang menjadi panitia di masjid masih mengundang Abdul Bar, Abdullah Syarani, Rojak, Ustadz Rojak, DDI, Dewan Dakwah ya, dengan alasan jamaah di masjid itu masih awam. Jika dinasehati, dia menjawab ini yang mengundang acara panitia dan panitia bukan saya sendiri. Bagaimana mensikapi ikhwan yang seperti ini? Miskin. Dalam keadaan dia nggak mampu dan nggak bisa berbuat, tapi kemudian tetap bercokol dan berdiam diri campur aduk dengan mereka di situ. Mayas Mayasluh. Bagaimana kamu rela dan ridho sementara kamu kalau mengaku dimengerti manhaj salaf dan kamu di situ, apalagi kalau kamu punya kedudukan penting, entah bagian apa di masjid itu misalnya, mungkin suruh ngasih sambutan, mungkin suruh ini, suruh itu. Nah, sementara yang ngisi masya Allah dari sana sini, dari orang-orang yang macam-macam, ahlul khusumat, ahlul batin. If kamu ridho, nah, kalau kamu nggak mampu dan merasa sendirian, kekuatan mereka lebih banyak, keluar, panas, isfi. Apa yang membuat kamu bertahan di situ? Maash. Hanya karena dapat bantuan atau dapat uang mungkin bulanannya begini. Takillah ya akhi. Agamamu jauh lebih penting. Tinggalkan masjid. Yang seperti itu. orang meminjam laptop <clears throat> digunakan untuk mengikuti kuis berhadiah. Apa diberikan? Yang kita tahu dari fatwa para ulama kita, kuis-kuis berhadiah semacam yang banyak dilarang dan diharamkan oleh mereka. Allah Apa boleh memberikan sodako kepada fakir ahlul maksiyah yang sudah di apa ini? diketahui kemaksiatannya. Kalau yang dimaksud mujahir mungkin apabila diberi maka ia gunakan kepada perkara kemaksiatan apa yang termasuk menolong-menolong dalam kemaksiatan atau ditanggung dosa itu bagi masing-masing Allah ya akhi eh, yang lebih berhak dengan kebaikanmu adalah ahlul bir ahlul khair masih banyak saudaramu, ini ikhwahmu yang dalam keadaan butuh untuk dibantu. Yang ini sakit, yang itu mungkin istrinya mau melahirkan, yang itu anaknya mungkin ini itu. Nah, orang yang ahlul khair, nah, sebagaimana Rasul katakan, laisal miskin alladhi yarudduhu luqma luqmatan atau laisal miskin atau al-faqir alladhi yarudduhu Eh, dinar atau dinaron kama qala sallallahu Orang yang miskin itu bukan yang dikasih sesuap atau dua suap nasi kemudian merasa cukup sudah. Kamu kasih uang sepuluh ribu misalnya wa dua 20 merasa cukup sudah. Bukan itu. Tapi orang yang justru nggak diketahui karena dia jaga kehormatan dirinya nggak minta, nggak ngemis, nggak ini. Apalagi ini pelaku kemaksiatan seperti yang kamu tanyakan, apalagi uangnya digunakan untuk kemaksiatan dia. Kamu ingin pahala? Cari orang yang lebih pantas dan lebih patut mendapat bantuan dari harta kamu. Jadi ahlul khair banyak. Nah. <clears throat> Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.